al-bid'atu wa dhabiduha wa tharwa lumah untuk nggak ada yang megang kitabnya? Yang mesin siapa bu Ada di antara sini? Tidak ada. Ya? Oh bagi di sana. oh, di sini nggak ada. Sini. Nggak ada yang pesan ya? Nggak ada oh, ada yang pesan. Belum ada ya? Kapan-kapan mungkin ada. Kita akan lanjutkan membaca kitab ini sampai pada penyebutan Eh, kewajiban menerima syariat Allah Subhanahu wa taala secara utuh. Disebutkan di dalam kitab ini kata beliau, "Wa kama jaa'a fi kitabillahi al-aziz al-amru bittiba'i ma anzalahu Allahu fi kitabi wan nahyu آه، والنهي عن اتباع ما وجد على الآباء ودعاة الهدى والشيطان كما في الآية السابقة أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير فقد جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة عن رسول الله تحث الأمة على التمسك بالكتاب والسنة وإن فيهما النجاة لسمة kama qala alaihi salatu wassalam taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitabullah wa sunnati kata beliau dan sebagaimana telah kami sebutkan sebagaimana ada dalam kitabullah al-aziz tentang perintah untuk mengikuti syariat yang Allah turunkan dan larangan dari mengikuti ajaran yang ada pada nenek moyang serta penyuruh kepada hawa nafsu dan para syaitan adanya perintah untuk mengikuti ajarannya Allah serta larangan mengikuti warisan luhur yang menyelisihi syariat dan larangan mengikuti ajakan hawa nafsu dan larangan mengikuti ajakan syaitan sebagaimana hal ini disebutkan dalam ayat yang telah kita baca dalam pertemuan kemarin dalam surah Luqman ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza qila lahum ittabi'u wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'ali aba'ana aw law kana syaitanu yad'uhum ila 'adabis sa'ir dan ketika dikatakan kepada mereka mengikutlah kalian Ikutilah oleh kalian apa yang Allah turunkan kepada kalian. Ternyata mereka membantah ajakan ini dengan mengatakan bahkan kami akan mengikuti ajaran yang telah kami dapati dari nenek moyang kami. Maka Allah membantah mereka. Apakah kalian akan mengikuti nenek moyang kalian dalam keadaan syaitan telah menjerumuskan nenek moyang kalian kepada adabus sa'ir, neraka sa'ir, apakah kalian tetap akan mengikuti mereka? Dalam keadaan syaitan telah menjerumuskan mereka ke dalam adabus sa'ir. Hal ini telah kita lewati dalam kitab Al-Quran. Beberapa ayat dalam yang telah lalu. Sekarang, kata beliau, Fakat jahat maka demikian juga, tersebut di dalam ahadith as-sahihah as-sarihah tersebut dalam hadith-hadith yang sahih yang jelas dari Nabi Alaihissalam yang berisikan tentang tahuzul ummah dorongan anjuran kepada umat alat tamassuk untuk berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Kemarin kita telah baca ayat-ayatnya, kali ini kita akan baca hadis-hadisnya yang memerintahkan kita untuk bertamasuk, berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kata beliau, "Wa inna fihi manajatul ismah." Dalam hadis yang akan kita baca ini juga terdapat penjelasan langsung dari Nabi bahwa berpegang teguh dengan keduanya terdapat keselamatan keselamatan dari syaitan ketika kita masih di dunia dan keselamatan dari siksa nanti di akhirat serta oleh ismah perlindungan al ismah penjagaan penjagaan bagi kita di dunia dari kesesatan dan penjagaan bagi kita nanti di akhirat dari kemurkaan Allah sehingga kalau kita berpegang teguh dengan nas Al-Quran wa Sunnah kita akan selamat Hal itu dipastikan oleh Nabi Kama qala alaihi salatu wassalam sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam taraktu fikum taraktu fikum apa Aku telah tinggalkan pada kalian aku telah tinggalkan untuk kalian Intamasyaktum ma intamasyaktum selama kalian berpegang teguh dengannya lantadillu kalian tidak akan sesat. Apakah itu yang ditinggalkan oleh Nabi? Kitabullah dan sunnahku, kitabullah dan sunnahku. Katamu di situ ada? Ya. Berarti dalam beragama itu harus mantap di atas ilmu Al-Quran wa Sunnah. Jangan pernah merasa uh, kecil hati, minder, ragu. Ketika kita sudah memiliki dalil Al-Quran wa Sunnah, maka pegangilah itu dengan erat. Itulah yang difirmankan dalam Al-Quran dan disabdakan dalam hadis. Walaupun mungkin manusia tidak mengamalkannya, manusia mm, kebanyakan orang menyelisihinya, mencibir, tidak sama dengan kita, tidak masalah. Yang penting selama kita memiliki dasar Al-Quran dan Sunnah pegangi erat-erat dan janganlah kita terombang-ambing oleh kehidupan masyarakat yang tidak di atas ilmu. Ya. Fakat Dhamana alaihi salatu wassalam. Maka sungguh dalam hadis ini Rasul telah memberikan jaminan. Rasul telah memberikan apa? Jaminan. Lil mutamassiki bi kitabillahi wa sunnatihi. Bagi orang-orang yang berpegang teguh termasuk mutamassik yakni orang yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah beliau Rasul menjamin, menjamin yang pertama al-hidayata, hidayah. Wan najata, keselamatan. Wa adam Rasul menjamin yang ketiga tidak akan sesat. Al-muaddi yang akan mengantarkan lil halaki akan kebinasaan mengantarkan kepada kebinasaan di dunia di dunia wasyaqai dan kesengsaraan fil akhirah di akhirat. Ini dijamin oleh Nabi dalam hadis yang tadi kita baca yang diriwayatkan Imam Malik dalam kitab Muwatta beliau. Nah, sehingga dalam riwayat ini Rasul memberikan jaminan kepastian bagi mereka yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnahnya. Tetapi ingat, berpegang teguh di sini tentunya dengan sebenar-benarnya. Kalau setengah-setengah, ya jaminannya jadi tidak ada. Maksudnya setengah-setengah, setengah-setengah kita memegangi Al-Quran dan Sunnah, setengah-setengah yang lainnya kita memegangi hawa nafsu kita. Setengah-setengah sesuai dengan secara dohir memelihara jenggot mamanya tetapi akidahnya asyariah ya sudah memakai jilbab baik-baik tetapi manhajnya Hizbut Tahrir mamanya yang tidak mengikuti jalannya para salafus saleh kenapa demikian karena mereka memiliki pemimpin yang memutuskan keputusan yang harus dilaksanakan oleh semua anggotanya maka yang menjadi titik pusat pengikutan dari manhaj mereka itu adalah siapa yang menjadi pimpinan di waktu itu. Ketika pimpinannya rubah, kebijakannya berubah, maka pula agama mereka. Ini para hizbiyun seperti itu. Beragama dengan kelompok. Adapun kita alhamdulillah tidak ada pimpinan di atas kita yang mewajibkan kita begini begini begini. Keputusannya sekarang begini. Ini era baru, ini era setengah baru, roa atau lama atau nggak ada. Semuanya harus di atas ilmiah. Semuanya di atas Al-Quran Sunnah. Ini manhaj kita. Sehingga ada orang secara lahir nampak menghidupkan sunnah tetapi dia tidak bertamasuk dengan sebaik-baiknya tidak berpegang teguh dengan Al-Quran Sunnah secara utuh semisal Khawarij sholat, puasa, baca Quran, memelihara lehyah, celananya di atas mata kaki, jidatnya hitam karena sering sujud, sering sholat. Masya Allah luar biasa. Nabi memberitahukan hal itu kepada kita. Tetapi mereka adalah anjing-anjingnya neraka. Karena mereka berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagian. Dan menyelisihi sebagian yang lain. Maka yang mendapatkan jaminan dalam riwayat ini adalah beliau mengatakan masak tumbihi, selama kalian berpegang teguh dengannya kalau sudah ada campuran hawa nafsu berarti sudah tidak berpegang teguh sudah mengikuti uh, hal yang sesat tokoh yang bid'ah yang batil berarti sudah tidak berpegang teguh dengan utuh ya jaminan mendapatkan hidayah, petunjuk, keselamatan, tidak sesat, ya hilang bagi siapapun dia orangnya. Bisa dipahami hadirin? Ada seorang syekh pemanya, syekh ahlu sunnah, disyekkan di zamannya. Semisal banyak hewan yang dulu-dulunya adalah murid-muridnya ulama kita, ya, Musaf al-Adawi, yang memiliki kitab Jami Ahkam Nisa Abu Ishaq Huwaini dan yang lainnya atau yang terakhir ini fitnah Muhammad al-Imam yang ada di Ma'bar dulunya dia adalah uh, muridnya Syekh Mukbil di zamannya menjadi imam imam masjid bukan imam dalam hal ilmu hadis disebut Muhammad al-Imam karena dia sebagai imam saja sebagai lakob dilakobi dengan kalimat al-imam imam masjid nah Eh, kenapa kok dia bisa sesat dan dikatakan oleh ulama di zaman sekarang ini seperti Syubaid dia adalah seorang mubtadi undal ahlul bid'ah yang sesat dan menyesatkan kenapa karena orang ini sudah tidak berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah dengan sebaik-baiknya sebenar-benarnya secara utuh di antara tandanya adalah dia membuat perjanjian damai dengan Houthi Syiah Rafidah di mana Syiah Rafidah ini kufar yang memberontak kepada pemerintah yang sah tetapi dia membuat perjanjian yang berupa persaudaraan at-ta'ahi antara dia dengan Syiah Rafidah ini penyimpangan maka ketika seorang itu sudah uh, mengikuti hawa nafsu jaminan yang ada dalam hadis ini hilang bisa dibahami hadirin? Demikian pula kita ini. Kita ini walhamdulillah mudah-mudahan istiqamah. Tetapi kalau suatu hari kita hawa nafsu kita lebih kita kedepankan, lebih kita uh, ajukan, lebih kita kejar, ingin memenuhi hasrat walaupun itu menyimpang dari syariat, ya berarti kita sudah melanggar hadis ini. Jangan salahkan hadis ini saya pikir saya sudah ngaji suwe banget ini kok jadi sesat ya. Hadisnya salah apa ya? Bukan hadisnya yang salah. Karena andanya yang sudah menyimpang. Bisa dipahami hadirin? Hmm. Karena banyak orang yang dulu aktif hilang. Jadi wong nyetes yana, ya, ningon orang tau keton jadi hilang. Permunculan yang baru-baru yang lama hilang yang baru tumbuh hilang maning ya. itulah yang namanya hidayah ya ikhwan ya, hidayah itu minallah Allah yang memberikannya wa fi muqabili dalik kata beliau dan muqabil dalik dan satu perkara yang bertentangan dengan ajakan tadi di atas adalah bid'ah dan mengada-ada dalam urusan agama. Kalau tadi kita sudah uraikan sedikit ayat yang kemarin telah kita baca dalam bulan yang lalu, kewajiban mengikuti syariat secara utuh. Ayatnya disebutkan tiga di sini sudah sudah kita lewati dalam pertemuan kemarin. Kemudian hadisnya juga telah kita baca kewajiban mengikuti syariat dengan utuh, maka lawan dari pembahasan itu adalah lawan artinya adanya ajakan kepada bid'ah. Ini berarti lawan. Yang harus diikuti Al-Quran wa Sunnah, tetapi ada dai yang mengajak kepada bid'ah. Ini berarti lawan orang ini. Paham ini kaum muslimin? Lawan. Disuruh mengikuti Nabi, Eh malah jenengan mengajarkan kebidahan. Berarti jenengan ini memang orang yang menentang. ikhwan. Ini akan kita baca. Naha tidak. Dalam pembahasan sisi yang kedua. Syariat kita Allah dan juga Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang umat manusia yaitu melarang kaum muslimin dari membikin bikin bid'ah dalam urusan agama. Dari membikin bikin bid'ah dalam urusan agama. Wa hadzara minal bid'ati dan memperingatkan dari bahaya bid'ah. Dalam Al-Qur'an, dalam hadis dua-duanya melarang kita untuk membuat-bikin hal yang baru dalam urusan agama dan memperingatkan kita dari bahaya kebidahan. Wabayyana li ummatihi Allah dan Rasulnya juga menjelaskan untuk umatnya anna kulla bid'atin fi dinillahi dalalatun bahwa semua bid'ah dalam urusan agama Allah adalah sesat ini dijelaskan di dalam nas. Ya, Al-Qur'an dan juga dalam nas hadith. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan umpamanya boleh kita melakukan bid'ah. Mana? Mana ada satu ayat pun yang memerintahkan atau membolehkan kita melakukan bid'ah mana? Tidak ada. Mereka ujung-ujung yang paling mempengnya itu mengatakan bid'ah itu ada dua hasanah dan syiah. Tapi untuk membawakan dalil mereka tidak akan mungkin bisa mendapatinya. Apalagi dalil yang memerintahkan untuk membuat bid'ah itu tidak akan mungkin ada. Ya. Faqala alaihi salatu wassalam bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam kama fi hadith Irbad bin Sariyah sebagaimana dalam hadith Irbad bin Sariyah alladhi rawahu Abu Dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih sebagaimana terdapat dalam hadith Irbad bin Sariyah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud tirmidhi dan beliau mengatakan hadith ini hasan sahih qala disebutkan dalam hadith ini Irbad bin Syariah mengatakan wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minhal qulubu wa dharafat minhal uyunu Rasulullah alaihi wasallam wa'adhana memberikan mau'izah nasihat-nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat mengena yang membuat getar hati-hati kami dan menyebabkan mata kami pun berlinangan. Fakulna, maka kami berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kanaha mu'idatun wadih, seakan-akan ini adalah nasihat seorang yang akan berpisah. Fausina maka wasiatkanlah kepada kami beberapa wasiat. Qala maka Rasulullah memberikan beberapa wasiat usikum bitakullah. aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah was taati aku wasiatkan juga kepada kalian untuk mendengar dan selalu mentaati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun walaupun yang menjadi penguasa kalian adalah seorang budak Wa innahu mayyash minkum badi. Dan sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku, fasayara maka dia akan melihat ikhtilafan kathiran, perbedaan yang sangat banyak. Fa'alaikum maka wajib atas kalian bisunnati untuk mengikuti sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin dan mengikuti sunnahnya para khulafa khalifah-khalifah yang rasyidin terbimbing al-mahdiyin yang telah mendapatkan petunjuk Addu alayya bin nawajidi gigitlah itu dengan gigi geraham kalian wa iyyakum muhdatsatil umur dan hati-hatilah kalian dari hal-hal baru dalam urusan agama fa kulla bid'atin dhalalatun karena sesungguhnya semua yang bid'ah itu adalah dhalalatun sesat disebutkan dalam riwayat yang Imam Nasai wa kulla dhalalatin finnar dan semua yang sesat itu di neraka ini hadisnya bisa diikuti bisa ikuti nggak mas nggak bisa ikuti. diharokati nggak apa-apa Oh nggak tahu yang di mana. Halaman delapan, Halaman 8. Dapat mas? Tahu nomor delapan Arab tahu. Eh mana mau nggak tahu juga. Huruf P kebalik. Siapa ya? Ya. Baris yang terakhir itu. Itu yang tadi kita baca. Jadi dalam hadis Irbad bin Syariah ini titik beratnya adalah apa? Kewajiban mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para khulafa Rasidil Mahdiin. Plus juga langsung diikuti dengan peringatan dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Kenapa? Karena semua yang baru dalam urusan agama itu adalah bid'ah. Yang bid'ah semuanya adalah Allah yang dolalah semuanya di neraka. Sehingga uh, tidak ada izin bagi seorang manusia pun untuk keluar dari yang disyariatkan. Itu tidak ada izin. Saya Islam ya Islam ning ora kaya Rasulullah. Ini tidak ada izin. Kalau kamu muslim ya harus seperti Islamnya Nabi. Kenapa? Karena larangan mengada-adakan sesuatu yang tidak di ajarkan. Ini menunjukkan Anda tidak boleh lepas dari yang disyariatkan. Sehingga tidak ada saya Islam Indonesia pakai adat istiadat Indonesia. Hah, Islam Nusantara. Melebih cukup lagi Islam Purbalingga umpamanya. Ya. Aliansi Islam Purbalingga umpamanya. Ya. Waduh, ini repot. Tidak diperkenankan kita untuk mengada-ada Siapapun kita ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang diperbolehkan dalam berislam dengan Islam yang tidak disyariatkan. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Kita baca yang halaman 9, baris atas. Yang pegang kitab dilihat. Nah, baris yang atas supaya ada oleh-olehnya ilmu sehingga nanti bisa dimurajaah kembali. Fahadal hadithu Maka hadis ini Fa maka Hada ini Al hadis hadis Yubayyinu Lana janiban aziman min jawanibil hifadhi ala kiyanil ummah Maka hadis ini menjelaskan bagi kita sisi yang besar janiban aziman menjelaskan bagi kita sisi yang sangat besar dari sisi-sisi penjagaan terhadap keutuhan umat. Hadis ini menjelaskan sisi eh, yang sangat besar dalam hal menjaga keutuhan umat agar jangan bercerai-berai. Bagaimana caranya? Ikutilah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat dan jangan membuat bid'ah. Ini cara agar umat bersatu dan tidak tercerai berai. Wal hirsu. Hadis ini juga menjelaskan tentang hirsu ala salamatiha min tafarruqi al muaddi fitnah. Hadis ini juga menjelaskan tentang kesemangatan Nabi. Kesemangatan Nabi al-hirs akan keselamatan bagi umat ini Nabi sangat semangat dalam apa? Dalam hal menyelamatkan umat ini minat tafaruki dari perpecahan-perpecahan yang akan mengantarkan kepada fitnah. Fitnah yakni kehancuran. ilmu adi yang akan mengantarkan kepada fitnah, kehancuran, fitnah, fitnah bid'ah dan kemungkaran. Nabi semangat luar biasa. Sampai-sampai belum mengatakan, Barang siapa yang hidup setelahku akan mendapati berbagai macam perbedaan yang sangat banyak. Fitnah-fitnah ini, fitnah bid'ah ini, bid'ah itu, sesat ini, sesat itu, banyak sekali. Maka belum memberikan nasihat, pejangan, wasiat kepada kita untuk bisa lepas dari perpecahan itu. Beliau mengatakan, wajib alaikum bisunnati wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafah Rasulul Mahdiin serta jangan melakukan bid'ah. Ini adalah tanda kesemangatan Rasul dalam hal menjaga keselamatan umat dari perpecahan. Wadalika hal itu diwujudkan bihasiha ala luzumil jamaah. Hal itu diwujudkan oleh Nabi dengan dorongan beliau ajakan anjuran beliau kepada umat ini agar berpegang teguh dengan al-jamaah. Berpegang teguh dengan al-jamaah. Al-jamaah yang dimaukan adalah beliau dengan para khulafa ar-rasyidin. Sehingga al-jamaah yang dimaukan bukan jamaah-jamaah yang sekarang ini ada. Ya, ayat Al-Quran turunnya zaman dulu kok jamaahnya zaman sekarang. Maka yang dimaukan al-jamaah dalam ucapan beliau yang di halaman 9 ini adalah al-jamaah yang ada dalam hadis Irbad bin Syariah Nabi dan Khulafa Rashidin. Ini Nabi mendorong kita menghasung kita, memberikan semangat kepada kita untuk mengikuti al-jamaah wa tamasuk sunnah dan berpegang teguh dengan sunnah beliau serta wal ibtiadu an kullil muhdatsat ibtiad menjauhkan diri dari setiap hal-hal yang baru al muhdatsat fil i'tiqad dalam urusan akidah wal af'ali dalam urusan perbuatan, amalan, wal aqwali dan dalam urusan ucapan-ucapan, wal manahiji dan dalam urusan manhaj-manhaj. Ini dia. Nabi mengharuskan kita agar kita mengikuti al-jamaah dan termasuk dengan sunnahnya. Dalam lafaz apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidil mahdiyin dan Nabi memberitakan kita untuk menjauh dari semua hal yang bid'ah dalam akidah atau dalam ucapan, perbuatan, manhaj dan yang lainnya. Dalam ucapan beliau wa iyyakum memuhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam urusan agama. Allati di mana kata beliau yang mana allati yang mana hal-hal yang baru hal-hal yang bid'ah bid'ah itu tadi tajurul ummata ila syiqaqi wan nizai al muaddi ila al ikhtilaf wal furqati allati di mana yang bid'ah bid'ah itu tadi tajurul ummata akan menyeret umat ini Tajurru artinya menyeret. Umat ini ila syiqaqi kepada syiqaq perpecahan waniza dan per uh, perselisihan al-muaddi yang akan mengantarkan ilal ikhtilaf kepada perselisihan dan bercerai-berai bisa dipahami hadirin? Nah, yang megang kitab mudah-mudahan bisa. Dan yang tidak megang kitab mudah-mudahan paham. Ya. Apa kebalikannya? Yang megang kitab nggak paham karena mana situ disanya, mikirin huruf tok malah nggak paham. Yang nggak megang kitab ngantuk karena terlalu pelan. Nah, ini yang husnudon yang mana ini? Yang pertama atau yang kedua ini kira-kira? Uh, ini mudah-mudahan bisa diikuti ya pelan. Ini pelan. Materi ini sudah kita sering dapati, cuman kita belum punya kitab. Antum belum bisa menerangkan. Kalau antum bisa menerangkan kitab ini di depan umat, masya Allah, luar biasa. Ya, antum bacakan kitab ini di depan Tamir masjidnya kalian mamanya. Masya Allah. Kemudian beliau mengatakan, "Li'anna Rasulullah Rasul li'anna Rasulal Huda sallallahu alaihi wasallam lam yufariq hadhihi dunya hatta ballagha ummatahu ma auhahu Allah ilaihi min syara'i dinihi lianna rasul al-huda dan juga dikarenakan lianna atau sesungguhnya rasul ya, lam yafarik hadi dunya tidaklah beliau meninggalkan dunia ini yang dimaksudkan adalah wafat. Tidaklah Rasulullah meninggalkan dunia ini kecuali atau sehingga beliau telah menyampaikan kepada umatnya Allah apa saja yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau min syara'i dinihi dari syariat-syariat agamanya ini. Jadi yang namanya uh, rasul itu tidaklah meninggal dunia kecuali semua yang diwahyukan, semua yang disyariatkan itu telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi ilmu dan amaliyah. Sehingga jangan sampai ada orang yang menganggap ilmu memang sudah disampaikan, tapi kan tata cara masing-masing boleh. Ini yang biasa didengungkan oleh alul bid'ah. Karena kami tidak mengada-ada sesuatu yang tidak ada dalam Islam. Anda perhatikan kalimat ini. Mereka alul bid'ah mengatakan bahwa kami ini tidaklah mengada-ada sesuatu yang tidak ada dalam Islam. Kami ini melakukan yang ada dalam Islam. Membaca subhanallah ada dalam Islam tidak? Ada. Membaca alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah ada dalam Islam? Ada membaca kul huwallahu ahad, kul a'udzu binnas, kul falak, ada? Ada. Membaca surat surat apa biasanya? Eh, ada tidak? Ada. Masa kami dikatakan mengada-ada yang tidak ada? Ini semuanya ada dalam Islam kok. Diadakan dikatakan bid'ah, dikatakan ini mengarang-arang. Wah, ada semuanya dalam Islam. Masa dikatakan hal ini bid'ah? Yang bid'ah itu adalah mengada-ada sesuatu yang tidak ada dalam Islam. Ini semuanya ada dalam Islam kok dikatakan bid'ah. Bid'ah apa mboten, Mas? Ini jawab napa, Pak? Hah? Bid'ah apa mboten? Ah, jangan sembarangan ngomong bid'ah. Wah, kayak gitu. Jenengan apa langsung? Jelangkep meneng bayar sang ngomong. Heeh mau neta ya oke bid'ah, oh sorana sunai ke bahasa dihadapi langsung sama mereka, diam antum nggak bisa jawab. Yang bid'ah itu kan yang ya mengada-ada yang tidak ada dalam Islam, Bob. Hmm, ini semuanya ada ada dalam Islam kok. Bangga kawan Apa jawabnya? Apa nggak perlu jawab? Hmm, bisa jawab, Bob? Hmm. Ya. Jawabannya adalah apa yang barusan kami sampaikan bahwasanya Nabi tidaklah meninggal dunia kecuali telah menyampaikan semuanya. Menyampaikan apanya? Menyampaikan secara ilmiah dan amaliyah. Secara subhanallah, alhamdulillah, akbar sudah disampaikan plus juga bagaimana cara mengamalkannya. Kita tidak diperbolehkan tidak diserahkan kepada kita membuat tata cara sendiri sendiri harus sesuai yang disyariatkan karena itu walaupun engkau membaca subhanallah alhamdulillah akbar tetapi caranya tidak semisal contoh dari nabi maka ini pun termasuk mengada-ada dari sisi caranya ini pun bid'ah karena apa seandainya nabi alaihi wasallam uh, membolehkan kita untuk membuat tata cara sendiri, maka berarti sungguh umat akan diberikan kebebasan untuk mengada-ada, diberikan kebebasan untuk membuat syariat, diberi kebebasan dan tidak ada kewajiban untuk mengikuti beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing penting oh, ngomong karep ngono ora apa-apa akan semisal itu. Tetapi Nabi melarang kita dari segala hal yang baru, baru dalam hal ibadah jenisnya atau baru dalam hal tata cara atau baru dalam hal bilangan dan ketentuan-ketentuannya itu semuanya hal yang baru yang tidak disyariatkan maka itu masuk pada lafaz hadis man amila amalan barang siapa yang beramal sebuah amalan ini berbicara masalah teknis tata cara berbicara masalah bentuk amalan. Memang subhanallah, memang alhamdulillah dibaca, tapi teknik pengamaliahannya ketentuan hari, ketentuan waktu, ketentuan tempat, ketentuan bilangan, ketentuan urutan dicampur ini dengan itu, ketentuan semisal ini, ini amalan. Maka masuk dalam lafaz hadis ini man amila amalan bareng siapa yang beramal sebuah amalan laisa alaihi amruna yang pada amalan tersebut tidak ada contoh dari kami, contoh dalam teknis perbuatan, tata cara. Tidak ada. Maka tiani tidak ada contoh teknis perbuatan itu dari kami. Fahuwa raddun. Maka amalan perbuatan itu tertolak. Bisa dipahami? Sehingga teknis cara dalam beribadah pun harus sesuai dengan Nabi. Dulu pernah ada bukan apa yang tadi kami sampaikan bukan hanya di zaman ini saja. Itu syubhat sudah di zaman Ibn Mas'ud masih hidup. Sepeninggal Nabi tidak begitu lama Ibn Mas'ud masih hidup dan para sahabat masih banyak yang hidup. Adanya beberapa pemuda yang membaca tasbih, takbir, tahmid dan tahlil masing-masingnya dibaca 100 kali 100 kali dipimpin oleh seorang di antara mereka dan dihitung dengan kerikil dibaca bersama-sama subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah 100 kali alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah 100 kali Allah akbar Allah akbar Allah akbar 100 kali la ilaha illallah 100 kali dihitung dengan kerikil dan dibaca bersama-sama begitu Ibn Mas'ud melihat hal ini Ibn Mas'ud mengingkarinya ma'asrahalakatukum alangkah cepatnya kalian binasa begitu mereka mendengar kalimat Ibn Mas'ud alangkah cepatnya kalian binasa mereka marah-marah loh kami ini dikatakan binasa ya Abu Abdurrahman manuridu ilal khair kunyahnya Ibn Mas'ud wa ya Abu Abdurrahman ya Ibn Mas'ud kami begini begini begini ini tidak tidaklah menginginkan kecuali kebaikan binasa dari sebelah mana kami bukan pezina bukan pemabok bukan tukang uh, narkoba sedang berzikir bahkan kami ini bertasbih bertamid bertahlil masa binasa sih mereka sempat bela diri Semisal mereka-mereka yang di zaman ini, masa kami bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil, beryasin, ber ber ber ber. Masa sih kami bid'ah dan salah? kau balas sing apa-apa bid'ah lah iya. Nah, itu ada di zaman dulu sebagaimana ada di zaman sekarang ini. Kemudian Ibn Mas'ud mengatakan, "Antum ala millatin ahda" min millati Muhammadin alaihi salatu wasalam am, am antum muftadihu ad dhalalah apakah kalian ini sekarang dengan melakukan perbuatan tasbih, takbir, tahmid, tahlil 100 kali dibaca bareng-bareng dihitung dengan dirikil. kalian merasa berada pada sebuah ajaran yang lebih baik daripada Nabi karena Nabi nggak pernah seperti itu tekniknya kalau tasbih, takbir, tahmid dan tahlil, Nabi seperti itu atau tidak? Ya iya, Nabi yang mengucapkan la ilaha illallah, Nabi yang mengucapkan subhanallah, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan Allahu akbar. Tetapi masalah teknis cara apa Nabi seperti kalian ini duduk melingkar dengan di e, baca bersama-sama seratus kali masing-masingnya itu dengan kerikil. Nabi nggak pernah. Sekarang ini pertanyaanku, kalian merasa di atas sebuah ajaran yang lebih baik daripada Nabi? Atau kalian sedang membuka pintu kesesatan? Yang benar yang mana kira-kira? Dua-duanya. Kalau kalian merasa ini benar, Nabi nggak pernah. Tapi kalau merasa benar, berarti kalian merasa di atas sebuah ajaran yang lebih baik daripada ajaran Nabi. Ya tidak? benar maksudnya benar sini adalah berarti sesat kamu gitu. Atau kemungkinan kedua, kalian melakukan sesuatu yang Nabi tidak pernah lakukan secara teknis. Tetapi kamu tetap mengerjakannya berarti kamu sedang membuka pintu kesesatan. Nah, bisa dipahami? Sehingga dalam masalah teknik, cara, ketentuan bilangan, ketentuan e, dibaca bersama-sama jamaatan, atau munfaradan atau satu-satu sendiri-sendiri ini harus dengan juga sunnah Nabi Alaihi Wasallam tidak boleh sembarangan masing masing bisa dipahami nih kaum muslimin berarti beribadah angel ya ya orang gampang baik asalkan berilmu gampang bang kalau antum ingin beribadah tapi tidak mau berilmu, ya angel. Eh, ora tau sinau kepengen ibadah, jatuh mung angel temen ya apa-apa bid'ah ya. Salah be, salah be. Orang tau ngaji. Tetapi jika lo ngaji, taklim, mengenal ilmu, ibadah akan menjadi apa? Mudah. Kemudian yang berikutnya fabayyana lil ummati kullama fihi salahu diniha wa maka Nabi wasallam telah menjelaskan kepada umat Nabi wasallam telah menjelaskan kepada umat segala apa yang padanya terdapat kebaikan dunyawiyah dan kebaikan diniyah. Nabi telah menjelaskan semua kebaikan bagi umat manusia yang berkaitan dengan agamanya dan juga yang berkaitan dengan dunianya. Wa tarakaha 'alal mahajjatil baydai dan Nabi meninggalkan umat ini. Ini belum meninggal dunia meninggalkan umat ini alal mahajjatil bayda berada di atas hujah yang sangat jernih, yang sangat jelas, yang sangat putih, yang sangat bening atau jelas. Lailuha kan hariha saking jelasnya, saking terangnya itu bagaikan malamnya semisal siangnya yang seharusnya malam gelap itu menjadi terang benderang seperti siang. Seperti itulah penggambaran ajaran Islam ini, terang benderang. Walaupun tengah malam tetap terang benderang. Sehingga tidak ada yang tercecer, tidak ada yang tersamar, semuanya sudah dijelaskan secara ilmiah dan amaliyah. Bukan hanya Al-Quran, tok 30 juz, usungono karepmu. Dipahami dewek-dewek, tidak. Tetapi turun syariat, begini ilmunya, begini prakteknya. Sudah ada oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لا يغزيه anna إلا halikun, لا yazihu. Tidaklah seseorang yang menyelisihi, yazih menyimpang anha dari yang disyariatkan oleh beliau illa halikun kecuali dia akan binasa kecuali dia akan binasa lianna Allah azza wa jalla akmalin nabiyyi dina karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akmala telah menyempurnakan bagi nabinya agama ini. Allah telah menyempurnakan agama ini bagi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah sempurna. Dari sisi apa? Sekali lagi dari sisi secara ilmiah dan juga dari sisi secara amaliyah, praktik akidah, ibadah, muamalah, akhlak, manhaj, semuanya sudah sempurna. Tidak tersisa. Artinya berarti kita tidak diberi satupun kesempatan untuk mengada-ada dalam bidang agama ini, bidang manapun juga. Allah telah menyempurnakan agama ini. Wa atamma alaihi ni'mata Allah telah menyempurnakan kenikmatan-kenikmatan atas beliau. Nikmat semuanya telah sempurna. Wa lil bashariyati kullihal islam dinan. Dan Allah telah ridha bagi umat manusia semuanya. Islam sebagai agama bagi mereka. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat maidah ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Al-yauma hari ini akmaltu aku telah menyempurnakan lakum bagi kalian dinakum agama kalian Watmamtu alaikum ni'mati Dan aku telah menyempurnakan Atas kalian kenyamatan kenikmatan-kenikmatanku itu Dan aku ridho Untuk kalian Islam sebagai agama Ini menunjukkan bahwa agama selain Islam Allah tidak ridho. Ya. Sehingga tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan manusia untuk beragama dengan selain Islam. Ini aturannya siapa? Aturannya Allah. Kalau aturan orang-orang mengatakan boleh saja silakan beragama itu bebas. Pakai agama manapun silakan yang penting baik budi pekertinya. Ya monggo ajaran jenengan tapi kalau ajarannya Allah yang memiliki langit dan bumi, yang menciptakan segalanya, tidak mengizinkan kita untuk beragama dengan selain Islam. Sebutkan pula dalam ayat Ali Imran ayat yang ke-85 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa may yabtaghi غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يبتغي dan barang siapa yang mencari Ghairul islami dinan Selain Islam dijadikan sebagai agamanya Maka lan yuqbala minhu tidak akan diterima dari dia sama sekali tidak akan diterima dari dia sama sekali wa huwa fil akhirati dan dia di akhirat minal khasirin dari kalangan orang-orang yang rugi kata Syekh Faddinu kamula binafsi hadihil ayatil karimah. Maka agama Islam telah sempurna dengan nas ayat yang mulia ini. Kalau ada orang yang mengatakan agama masih kurang bertentangan dengan ayat. Kalau ada orang yang membuat bid'ah Bagaimana ini? Berarti dia mengatakan Islam belum sempurna atau tidak? Coba dipahami, jangan yang jawab. Orang melakukan bid'ah mengada-ada sesuatu yang tidak disyariatkan. Dia itu meyakini agama Islam ini telah sempurna atau agama Islam ini masih kurang. Kira-kira yang mana yang benar? Ahlu bid'ah itu. Masih kurang. Ya. Tetapi mereka mengatakan, enggak. Hmm, Saya kami yakin Islam itu sempurna. Karena mereka membaca ayat ini. Enggak berani mengatakan agama Islam ini masih kurang. Oh, enggak berani mas. Ayatnya jelas-jelas kok. Al-yawma akmatulakum dinakum. Nah, ini dia. Tetapi dia tetap mengada-ada yang tidak disyariatkan. Gimana kira-kira? Cara menjelaskan kepada dia tentang haramnya bid'ah dari sisi agama ini telah sempurna. Hadirin kaum muslimin rahiman jami'an akan ada penjelasan yang lengkap panjang lebar tinggi rendah yang cukup bagi kita insyaallah dalam membahas tentang hal ini. Kondisi ahli bid'ah itu sesungguhnya secara lisanul hal, lisan kondisi. Lisanul maqal itu lisan bibir. Lisanul maqal artinya lisan yang untuk bicara, mengatakan Islam sempurna. Tetapi bukti nyata secara kenyataan mereka kenapa kok mengada-ada ibadah yang tidak ada dalam Islam? Ini secara kenyataan dia hendak mengatakan Islam itu belum sempurna. Karena apa? adanya hal yang kami dapati yang kami lakukan ini baik secara agama ternyata kok tidak ada dalam Islam berarti kan dereng sempurna ini dia jadi lisan makal mengatakan sempurna tetapi lisan kondisi mereka mengatakan Islam belum sempurna nanti akan ada pembahasannya Belum azan? Belum ya? Adanya sekarang jam berapa? 12 lebih ya? 12 lebih berapa? Lebih 15 ya Bu Bet ya? 12. Oke. Kita lanjutkan. Ada yang ngantuk? Banyak. Yang di belakang karena nggak nongol sih. Jadi itu gampang ngantukan itu. Makhluk gaib. yang di balik tabir saja semangat, nggak ada yang ngantuk. Yang di sini banyak yang ngantuk. Iya. Kayak gitu apa enggak? Apa malah yang di balik tabir banyak yang ngobrol karena tidak ngantuknya itu bukan karena perhatian taklim karena banyak yang ngobrol sehingga tidak ngantuk ya namanya je taklim siang Hah? ngantuk itu satu hal yang biasa kita lanjutkan <clears throat> Faddinu kamula bihadihin nas al karimah maka agama Islam ini telah sempurna dengan nas ayat yang mulia ini. War Rasul sallallahu alaihi wasallam balaghal balaghul mubin. Beliau Rasul telah menyampaikan dengan penyampaian yang sangat jelas. Rasul telah menyampaikan dengan penyampaian yang sangat jelas. Kalimat ini akan disebutkan di dalam beberapa kalimat berikutnya. Apa makna menyampaikan dengan penyampaian yang jelas? Bukan hanya dari sisi kalimat jelas dan gamblang yang memiliki muatan artian sempurna. Tidak ada yang tercecer. Kama qalat Aisyatu ummul mu'minin radhiyallahu anha limasruqin kama fi sahih muslimin sebagaimana Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha mengatakan kepada Masruq Hal ini tersebut dalam Sahih Muslim. Qalat Aisyah mengatakan, "Wa man za'ama anna Muhammadan katama syai'an mimma anzalallahu alaihi faqad a'dhama 'ala Allahi al-fariyata." Wallahu yaqul, "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu Barang siapa yang menyangka kata Aisyah barang siapa yang menyangka bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata masyai'an telah menyembunyikan syai'an sesuatu. Mimma anzalallahu alaih yang Allah turunkan kepada beliau. Fakat azama maka sungguh dia telah melakukan hal yang sangat besar yang berupa kedustaan atas nama Allah. Dia telah melakukan hal yang sangat besar yang berupa kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri berfirman dalam Al-Qur'an yang isinya menyebutkan bahwa Nabi menyampaikan semua risalah. Tidak ada satupun yang disembunyikan. Ternyata ada yang masih menyangka Nabi itu tidak semuanya disampaikan. Ada yang masih disembunyikan. Ini loh yang kami bikin-bikin ini kan baik. Tapi kok kenapa Nabi nggak ngajarkan? Jangan-jangan memang Nabi nggak ngajarkan karena disembunyikan. Ini dia kata mereka. Barang siapa yang menuduh Nabi telah menyembunyikan salah satu di antara syariat ajaran yang Allah turunkan kepada beliau, maka sungguh orang tersebut telah mengada-ada kebohongan, kedustaan atas nama Allah. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhar rasul, wahai Rasul, balih sampaikanlah ma unzila min rabbik apa saja yang Allah turunkan kepadamu dari Rabbmu sampaikan semuanya apa yang Allah telah turunkan kepadamu wa lam taf'al jikalau kamu tidak menyampaikan semuanya Jikalau kamu tidak mengerjakan hal ini, tidak menyampaikan semuanya, fama salah tahu, maka berarti engkau belum menyampaikan risalahnya semuanya. Satu saja kalau belum beliau sampaikan berarti Rasul ini tidak menyampaikan risalah secara total. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya nabi adalah balagha balahul mubin telah menyampaikan agama ini dengan penyampaian yang sangat jelas. Berarti orang yang menyangka bahwa senyian Muhammad alaihissalatu masih menyembunyikan salah satu saja yang disyariatkan oleh Allah dia telah bertentangan dengan ayat ini di mana Allah telah memberikan persaksian Bahwasanya beliau telah menyampaikan secara utuh seluruhnya. Ternyata dia menyangka Nabi masih menyembunyikan. Faqauluddin kamula war rasulu ballagha kama fi kama al hadithu bidzalik wa kama jaa fi hujjatil wada' hina qala ar-rasul nas wa huwa yuballighuhum syar'il islam wa ahkamihi wa yubayyinu lahum al-halal wal haram wa hurmatid dim wal arad وكل ما أمر الله به ونهى عنه ويقول لهم ألا هل بلغت فيقول نعم فيرفع يده إلى السماء وينكتها عليهم ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد maka faqaunuddin kamul keadaan agama ini yang telah sempurna dan Rasul telah menyampaikan semuanya. perhatikan dua hal ini. Agama Islam telah sempurna. Berarti butuh tambahan tidak? Tidak. Dan Nabi telah menyampaikan semuanya. Ini harus diyakini. Karena adanya syubhat yang tadi kami sampaikan, ahlul bid'ah pinter. Memang agama Islam itu telah sempurna. Yakin Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran surat Maidah. Tetapi Nabi itu belum menyampaikan semuanya. Wis kesusu mati disit. Ini. Hurung rampung tugas saya wis mati. Nyatanya apa? Ini loh. Ajaran yang kami laksanakan. Ini tidak ada dalam ajaran Nabi. Padahal ini baik. Ini dari Islam ini. Kata mereka ini adalah amalan Islam. Anak amalan ibadah. Tapi Nabi belum menyampaikan. Sehingga kami menyempurnakannya. Nabi belum menyampaikan. Kami menyampaikan kepada umat manusia. Sehingga mereka mengatakan kami nggak mengada-ada. Kami tidak meyakini Islam belum sempurna. Kami tidak uh, mengada-ada yang tidak disyariat, kami melakukan yang disyariatkan tetapi belum disampaikan. Pintar tidak mereka? Ya, untuk harus fahami kalimat ini. Sehingga beliau menegaskan dalam uh, eh, fakra ini, dalam alinea ini, beliau mengatakan, maka keadaan agama Islam ini sekarang telah sempurna, jelas gamblang pembahasan tadi di atas. War rasulu ballagh dan Rasul telah menyampaikan secara utuh total semuanya. Kama sabaqal hadis bidalik sebagaimana telah lalu pembahasan hadis tentang hal itu. Hadisnya Aisyah radhiyallahu anha yang tadi kita baca atau hadisnya Irbad bin uh, eh, Sabah Irbad bin Sariyah dan yang sebelumnya ayat Al-Qur'an. Sudah kita sebutkan tadi. Wa kama jaa masih beliau sebutkan sekarang hujah yang lain sebagaimana juga ada dalam hujjatul wada hajjatul wada beliau ketika Rasulullah SAW di haji yang terakhir Rasul sebelum meninggalnya beliau beliau mengatakan kepada manusia bahwa yuballighuhum di saat beliau sedang menyampaikan risalah di hadapan umat manusia syara'il Islam syariat syariat Islam wahkamihi dan hukum-hukumnya wahkamahu dan hukum-hukumnya wa yubayyinul halal wal haram Nabi menjelaskan bagi mereka yang halal dan yang haram wa hurmatad dima wal arad Nabi juga menjelaskan tentang keharaman merusak kehormatan dan merusak uh, eh, mencucurkan darah manusia hukumnya haram dijelaskan hukum-hukum dijelaskan di waktu itu oleh Nabi dalam Hajjatul Wada wa kullu ma amara Allah bihi wa nahan semua hal yang Allah perintahkan dan semua hal yang Allah larang sudah disampaikan semuanya wa yaqulu lahum kemudian Nabi mengatakan kepada mereka ala hal balaghtu ketahuilah bukankah aku telah menyampaikan kepada kalian semuanya bukankah aku telah menyampaikan kepada kalian semuanya fayakulun maka mereka mengatakan na'am ya ya nabi engkau telah menyampaikan semuanya fayarfa'u yadu ila sama maka Rasulullah mengangkat jarinya ke langit dan mengarahkannya kepada umat alaihim wa yaqul dan Nabi mengatakan Allah masyhad Allahumma syhad Ya Allah persaksikanlah ini Ya Allah persaksikanlah ini Sehingga kisah dalam hadis ini kejadian di hari Hajatul Wada, haji terakhirnya Nabi sebelum meninggal, beliau mengatakan kepada umat manusia ala hal balaghtu fayaqulu na'am bukankah aku telah menyampaikan semuanya mereka mengatakan dia ya nabi engkau telah menyampaikan semuanya maka rasul pun kemudian mengangkat jarinya ke langit dan mengatakan Allah masyhad ya Allah persaksikanlah ya Allah persaksikanlah sehingga hadis ini menerangkan yang menjadi saksi bagi kita bahwa Nabi telah menyampaikan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Nabi belum menyampaikan semuanya, tentunya akan ada teguran berupa wahyu kepada beliau bahwasanya masih ada bagian dari amalan ibadah yang belum disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami sampai sini kaum muslimin? Nah, lanjutkan sedikit lagi. Ya. Faida ja'ana ba'da dalika syakhsun minan nas. Maka apabila setelah ini ba'da dalika apabila setelah ini ja'ana datang kepada kita syakhsun seseorang minan nas dari seorang manusia fa ahdatsan syai'an kemudian dia mengadakan sesuatu dalam urusan agama Allah ini lam yakun mawjudan fi kitabillah wala fi sunnati rasulillah yang tidak terdapat dalam kitab Allah juga tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah SAW wala fi sunnatil rasyidin dan tidak terdapat pula dalam sunnahnya para khulafa rasyidin sawan kana hadal amr muhdath i'tiqadan sama saja apakah hal yang baru ini berkaitan dalam bab akidah atau amalan atau perbuatan atau qaulan atau ucapan atau manajan atau teknis manhaj yang yukhalif manhaj rasul menyelisihi manhajnya rasul dan tata cara ibadahnya beliau Faka'annahu yakul maka orang yang mengada-adakan tadi yang tidak ada dalam Islam yang melakukan bid'ah tadi seakan-akan dia mengatakan inna dina naqisun lam yakmul dia berarti seakan-akan mengatakan bahwa agama ini masih kurang belum sempurna wa hadhihi rudduhu ta'ala dan ucapan ini dibantah oleh firman Allah Subhanahu wa taala al yawma akmaltu lakum dinakum. Hmm. Hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Sudah ada apa ya? Hmm, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang halaman ke-10. Antum tulis. Biar jangan lupa halaman 10 pada kalimat ini. Ya. Uh, uh. Para ikhwan kalau seandainya ada rezeki fotokopi buku ini ya. Eman-eman. Ya, eman-eman. Berlalunya waktu untuk duduk, antum bisa mengambil manfaat dari sisi bahasa Arab, dari sisi mengarokati, ya nyicipi kitab gundulah. Singkriting Bung noratu diwaca, apalagi yang gundulia ya, sesekali lah. Jangan jiping, ngaji kuping, hasilnya tulen metu kelalen ya banyak sekarang ini kejadian ikhwan kita ditanya oleh saudara sudah bisa jawab tapi nggak punya ilmu dasarnya apa bingung karena apa kelemahan ikhwan kita ta'limnya jiping ngajinya kuping tok rukna tok ya manfaat buat pribadi tetapi tetangga kanan kiri, handai tolan teman, keluarga kakak adik butuh hidayah, antum ada kesempatan ngomong bingung. Itu terjadi di mana-mana. Karena itu kita tingkatkan sekarang ini belajar itu megang kitab ya Mas ya. Megang kitab. Ya nu walaupun rasa baca ini nyakal bukunya lah. Nah, untuk limbok sinawannya bisa baca. Wallahu alam bisawab yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf kita tutup dan doa kafir majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.